Barang siapa yang singgah di satu tempat persinggahan Lalu dia mengatakan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala sempurna Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki aib dan tidak memiliki kekurangan Dari nama-namanya Dan demikian pula sifat-sifatnya Demikian pula kalimat kalimatuh. Kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalimat yang sempurna. Apakah itu Al-Quranul Karim yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hudan wa shifa sebagai petunjuk dan sebagai obat yang menawarkan dari berbagai macam jenis penyakit-penyakit maka kalimat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Maka di sini menunjukkan bahwa kalimat kalimat Allah, apakah itu Al-Qur'anul Karim atau wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Apa yang telah difirmankan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat Allah. Kalaulah kalimat-kalimat Allah itu makhluk, Tentunya tidak diperbolehkan bagi seorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada Allah dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Ini menunjukkan bahwa al khairu wa syarr kebaikan dan kejahatan seluruhnya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kebaikan. Menciptakan orang-orang saleh. Menciptakan kaum mukminin. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para syaitan. Menciptakan orang-orang kafir. Menciptakan iblis. Menciptakan maksiat-maksiat. Naam. Akan tetapi. Dalam hal at-ta'addub ma'allah beradab bersama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah jangan kita menisbahkan kejahatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala wa syarru laisa Kejahatan tersebut tidaklah pantas untuk dinisbahkan padamu karena pada hakikatnya apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah kebaikan. Maka barang siapa yang mengucapkan ini, A'udzu bi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai'un. Tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun. Hatta yarhala min manzilihi dhalik. Hingga dia pergi meninggalkan tempat persinggahannya tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa tatkala kita singgah di satu tempat hendaklah kita berlindung kepada yang menciptakan seluruh tempat tersebut yang menciptakan seluruh jagat raya yaitu Allah Subhanahu wa taala kita berlindung dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala macam kejahatan-kejahatan dan kemudaratan-kemudaratan yang dikhawatirkan akan menimpa kita. Dan ini adalah suatu yang wakil. Ketika seorang berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan badannya perlindungan dia akan terselamat dari berbagai hal-hal yang dibencinya. Dan dikhawatirkan dia akan terkena darinya dari berbagai macam kejahatan. Dari para jin. Dari orang-orang kafir. Tapi kita melihat ketika mereka meninggalkan isti'adah bi ghairillah. Isti'adah billah. Meminta perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka melalaikannya. Maka demikian banyak dari mereka yang akhirnya tertimpa dengan berbagai macam kemudaratan ya dirasuki oleh para jin dan terkena asara dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala beliau menyebutkan pengalaman beliau tatkala beliau senantiasa mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau, "Hada khabarun sahihun wa qaulun sadiq." Bahwa hadis ini adalah khabar yang sahih dan perkataan yang jujur. Alimna sidqahu dalilan wa tajrubah. Kita telah mengetahui kejujurannya dan kebenarannya sebagai dalil dan pengalaman. Fa inni mundu sami'tu hadzal khabar amiltu alaihi falam yadurrani syai'un ila an taraktu. Lalu kemudian aku senantiasa mengamalkannya maka tidak satu pun yang memberikan kemudaratan padaku sampai suatu ketika aku meninggalkannya. Ah, beliau lalai dan beliau kemudian meninggalkan untuk membaca doa tersebut. Faladagatni akrabun bil mahdabati lailan. Maka tiba-tiba aku pun disengat oleh kala jengking. Pada waktu itu, ketika beliau tidak sempat mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Fatafakkartu fi nafsi Fa'idha biqad itu an ata'awwadha bitilkal kalimat. Lalu aku pun memikirkan apa yang menyebabkan kenapa aku tersengat kala jengking tersebut. Ternyata aku pun mengingat bahwa aku tadi melupakan untuk mengucapkan doa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan salah satu kisah yang dialami oleh seorang alim Muhammad Amin Asyinqaiti rahimahullahu ta'ala yang ini menunjukkan bahwa hendaklah bagi seorang muslim beristiadah meminta perlindungan hanya kepada Allah sebab itu adalah tauhid wa huwal ikhlasu fil ibadah wallahu a'lamu bisawab ila huna ikhwan insyaallah fi waqtin akhar nuwasil ila babin akhar tafaddalu hafizakumullah wal muadzin yuadzin wa jazakumullahu khairan